مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا التعليم وتعلم الفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح أولياء ذي بلدة من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا الله تغشاهم برحمة مغفرهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalamu alaikum Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemarin diterangkan bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis bahwa kejadian itu adalah termasuk bagian yang harus kita imani. Siapa yang meragukan terjadinya Isra, maka dia adalah murtad hukumnya, kafir hukumnya. Demikian juga Mi'raj karena disebutkan dalam hadis yang mutawatir dan banyak ahli tafsir yang menerangkan tentang Mi'raj merupakan satu ijma' bahwa Mi'raj itu terjadi dikhawatirkan bagi yang tidak mempercayainya murtad kafir. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan hanya ketika Rasulullah bertemu dengan Allah. Itu yang menjadi khilaf, tetapi kebanyakan berpendapat bahwa langsung Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga khilafnya apakah Rasulullah itu mi'raj dengan jasad dan ruh atau hanya ruh saja? Tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Bahkan dengan pakaiannya dan sendalnya. Karena itu, satu kehormatan yang luar biasa bagi Nabi SAW ketika Nabi Musa akan menerimakan magamul mukalamah sampai ada di Turi Saina maka Allah mewahyukan ikhla'na laika fa innaka bil wadil muqaddasi tua Musa cabut kedua sendal kamu karena kamu sudah ada di tempat yang disucikan oleh Allah yaitu gunung Turi Saina untuk mendapatkan satu martabat kedudukan yaitu yang sangat tinggi magamul mukalamah rutbatul mukalamah tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magamul musyahadah dan magamul mukalamah yang langsung diterima oleh Rasulullah ketika dimi'rajkan Allah sampai di Sidratul Muntaha Allah pun tidak merintahkan ikhlaq na'lek berarti Nabi diisrokan dan dimerojkan sampai dengan kedua sandalnya, saudara. Hah? Karena itu, satu kedudukan yang sangat tinggi yang diterima oleh Rasulullah saat itu. Hadirin sekalian rahmatullah, permasalahan yang lainnya yang dilontarkan oleh beberapa orang ketika Allah mewajibkan 50 waktu sholat dalam sehari semalam Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa menganjurkan kepada Nabi untuk mendapatkan keringanan kewajiban untuk umat beliau diringankan ketemu lagi diperintahkan untuk demikian sampai berkali-kali maka di situ ada beberapa orang yang dia tadi itu mengatakan ini apa-apaan masa tawar-menawar antara Nabi Muhammad dengan Allah. Kemudian masa Nabi Musa yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad memerintahkan Nabi Muhammad emangnya dungu. Emangnya nggak ngerti Rasulullah. Ah disinilah terjadi satu syubhat yang dibawakan oleh beberapa orang Hadirin sekalian rahmati Allah eh, eh, eh, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak tidak perlu Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah lima solat waktu untuk Mi'raj. Tidak perlu. Cukup Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad selesai dan tidak perlu Nabi Musa itu nasihati Nabi Muhammad atas kewajiban sholat lima waktu yang menurut Nabi Musa adalah memberatkan bagi umat Nabi Muhammad bahkan sebenarnya kalau kita lihat berarti ini semuanya kehendaknya Allah Allah itu menghendaki Nabi itu bagaimana itu dimi'rajkan kemudian Nabi itu bertemu dengan Nabi Musa Nabi itu sampai mondar mandir itu sebenarnya kehendaknya Tuhan lah kalau sudah kehendak Allah apa yang harus dipersoalkan dengan Allah la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun gak ada perlu dipertanyakan kepada Allah terhadap apa yang Allah perbuat itu wewenang Tuhan hak prerogatif Tuhan. Nggak ada intervensi dari siapapun. Pertanyaan kenapa, gimana itu tidak perlu dilontarkan untuk hal yang demikian. Akhirnya, lah kalau kita tanya-tanya, timbul banyak pertanyaan. Kenapa Rasulullah mendarai buruk ya? Untuk melakukan Isra kenapa tidak langsung menurunkan Nabi Adam ke Nabi Isa ke yang lainnya turun di bumi ketemu di bumi lah kok harus menebus langit kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerapkan atau melarang minuman keras itu sekaligus kok di Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Tanya tentang homer dan judi, ada mungkin dirasakan manfaat tapi banyak madaratnya loh ya. Akhirnya turun perintah kedua, turun larangan kedua, la taqrabus shalah wa antum sukara jangan kamu itu melaksanakan sholat sambil dalam keadaan mabuk loh ya mau mabuk jam 8 pagi, dohornya teler. Mau, min mau minum khomer jam apa? Jam 1 siang, asarnya teler. Nggak boleh sholat. Mau minum setelah asar, maghribnya teler. Mau minum setelah maghrib, isaknya teler. Akhirnya mereka punya waktu hanya terbatas setelah sholat isya berarti. La tagrubus sholawantum antum sukaro Kemudian setelah itu baru turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu lazbal azlam ridsun min amali syaitan fastanbu. Khamr perjudian dengan macam-macamnya itu adalah najis perbuatan setan, wajib kamu hindari. Wajib kamu tinggal tinggalkan. Kenapa nggak langsung? Kok ada tahap-tahapan? Kenapa? kiblat Ka'bah itu kok terjadi asalnya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian sampai dirubah menjadi ke Ka'bah al-Musyarrafah fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram wa ma kuntum fawallu wujuhakum wujuhakum syatra Timbul juga kenapa sholat itu harus lima waktu, kok nggak satu waktu, kok nggak sepuluh waktu. Kenapa harus Nabi Muhammad jadi Rasul? Kenapa? Kenapa? Lah kenapa? Kenapa nggak habis? Kenapa? Pertanyakan kenapa itu nggak perlu dalam urusan iman. Nggak boleh ditanyakan kenapa Allah melakukan itu loh. Anda ini mau menerima keimanan atau Anda ini mau akal-akalan begitu loh. Urusan iman itu bukan dengan akal, dengan hati. Urusan iman itu dengan ha? dengan hati, bukan dengan ha? akal, bukan dengan rasio. Urusan ilmu dengan akal, urusan iman dengan hati. Karena itu nggak bisa kita harus menjawab semuanya. Ini yang pertama. Kedua, Nabi itu Diwajibkan sholat lima waktu. Turun kepada Nabi Musa. Minta keringanan. Untuk siapa? Untuk dirinya atau untuk umatnya? Hah? Untuk umatnya. Kalau Nabi seneng. wajulat guratu aini fisalah. Dijadikan penghening mataku, penghiburku adalah sholat. Nabi itu kalau sedih, pingin hiburan bukan gitar atau lagu arihna ya Bilal ayo Bilal hibur naku, adhan Bilal tepat waktu adhan sholat senengnya setengah mati Rasulullah kalau sholat paling seneng Nabi itu sholat kalau Rasulullah nggak ada keberatan Nabi itu memohonkan untuk umatnya keringanan. Kenapa? Sudah menjadi menguasai hati Rasulullah adalah cinta kepada umatnya. Enggak kepingin umatnya ini terbebani sedikit pun, Pak. Di dunia maupun di akhirat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul yaitu Nabi Muhammad dari kaum kamu sendiri, golongan Arab. Berat terasa oleh Nabi penderitaan kamu wahai umat. Nabi itu hatinya udah terkuasai berat sekali kalau umatnya ini menderita. Sampai kadang-kadang urusan yang sepele pun Nabi nggak setuju wajib. Padahal Nabi kepingin wajib. Nabi sengaja tidak mewajibkan kepada umatnya. Contoh, siwak. Nggak bawa siwak tadi, siwak. Nabi ini pingin siwak ini wajib setiap sholat. Atau setiap wudhu. Tapi takut memberatkan umatnya. Lupa nggak siwakan dosa. Maka Nabi tidak mengendaki wajib. Udah, sunnah aja. Dianjurkan aja. Laula syukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salat. Begitu juga Nabi itu berkehendak sebenarnya setiap Jumat mandi sebelum sholat Jumat umatnya ini. Asalnya diperintahkan wajib. Huslu Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Tapi karena khawatir umatnya ini nanti akhirnya meninggalkan yang wajib urusannya sepele mandi. Tapi Nabi akhirnya menasakh itu syariat wajib menjadi sun sunnah man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat fabihi wa ni'm oh, fabiha wa ni'mat wa man irtasala fal ghuslu afdal kata Rasulullah akhirnya jadi kan mandi lebih afdol daripada enggak mandi cukup wudhu aja lah, banyak sekali hal-hal yang demikian pada syariat Rasulullah. Sebenarnya Nabi itu seneng wajib sholat 50 waktu. Cuma karena Nabi itu nggak kepingin umatnya ini berat, apalagi melanggar dimintakan keringanan. Itu adalah merupakan sifat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran. Azizun alaihima anittum. Harisun alaikum bil Mukminin Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman Raufur Rahim Nabi itu haris alaikum bil mukminin. semangatnya tinggi untuk keselamatan umatnya kemudian belas kasih yang luar biasa sampai nggak mau masuk surga kalau nggak umatnya semuanya siap masuk surga Bahkan Nabi SAW masih tetap ada di mahsyar, masih mencari umatnya, padahal sudah diizinkan untuk masuk surga. Nggak mau dulu. Kenapa? Begitu besar belas kasih Rasulullah terhadap kita umatnya. Karena itu, Ketika Nabi SAW mendapatkan surat lima waktu, balak-balik, bolak-balik, minta keringanan itu untuk umatnya. Sebagaimana nanti ada di hari kiamat, Nabi itu bolak-balik minta kepada umatnya untuk diselamatkan daripada neraka Allah. Sampai akhirnya tuntas siapapun umat Muhammad yang tetap mati beriman, dientas sama Allah dari neraka dan masuk surga bersama Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Ah karena itu itu adalah merupakan satu sifat utama Nabi. Bukan berarti Nabi itu tawar-menawar. Tapi Nabi adalah ingin umatnya ini adalah melaku, mendapatkan syariat yang ringan sekali. Kemudian berikutnya, kedudukan yang diraih oleh Rasulullah ketika Mi'raj itu utamanya adalah bertemu dengan Allah. Allah. Nabi itu paling senengnya apa? So? Salat. Kenapa? Karena bertemu dengan Tuhannya Allah. Tetapi ketika Mi'raj langsung bertemu zat bin Zat Zat, zatnya Nabi langsung bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi merasakan kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Karena itu Nabi tidak meng, apa ya, tidak mau menghilangkan atau ketinggalan daripada kesempatan yang mulia itu. Pumpung-pumpung masih diizini dan itu belum satu pun hamba Allah, makhluk Allah yang diizinkan langsung bertemu dengan zat Allah. Pompong-pompong masih diizini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil kesempatan saat itu diizinkan untuk berbolak-balik. Kalau perlu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali Kenapa? Bertemu dengan Allah itu adalah kenikmatan yang tiada taranya. Kalau anda ketemu dengan gubernur aja, uh, bangganya setengah mati. Padahal dikasih waktu cuma dua menit untuk foto dok. Saking bangganya dipamer-pamerkan fotonya kemana-mana. Dipajang, dikasih bigora yang bagus, Padahal gubernur yang kentutnya juga sama dengan kita. Presiden juga begitu. Wow, dibanggakan raja juga begitu. Nih, saya ketemu dengan raja ini. Padahal sama, kalau mati juga jadi tengkorak. Nggak ada yang jadi emas, saudara. Sama, isi WC-nya sama dengan isi WC-nya sampean. Nggak ada yang berubah. Sama semuanya tapi begitu bangganya luar biasa malah kepingin setiap saatnya dikasih kesempatan untuk bertemu begitulah Muhammad Rasulullah ketika bertemu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan diizinkan untuk saat itu berbolak balik maka Nabi tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu berusaha Rasulullah untuk ber, berbolak balik kembali menghadap penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kenapa harus lewat Nabi Musa? Kok tidak Nabi itu bolak-balik sendiri? Kenapa nggak lewat Nabi Ibrahim? Sebenarnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ini ada hubungan semenjak dahulu. Artinya begini, Nabi Musa ini nabi yang paling iri dengan Rasulullah. Iri ini bukan iri niat jelek ya. Iri ini melihat kedudukannya Nabi Muhammad ini, Nabi Musa ini iri. Sama dengan misalnya juara tiga ingin jadi juara satu. Iri. Cuma memang nggak bisa Nabi Muhammad ini disalep oleh siapapun apalagi kejadian Isra dan Mi'raj ini yang sampai bertemu dengan Allah rutabun taskutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u martabat yang tidak ada kedudukan yang tidak ada kedudukan lagi yang lebih tinggi sudah paling top dah udah paling top itu Nabi Musa ini dulu pernah pingin bertemu dengan Allah pernah minta setelah Nabi Musa diizinkan untuk mendengarkan kalam Allah secara langsung wa Allah Musa taklima maka Nabi Musa ini pingin untuk bertemu dengan Allah Rabbi arini amdur ilek. Ya Allah izinkan aku untuk bisa menyaksikanmu Ternyata Allah tidak izinkan. Karena Nabi Musa tidak mampu mendapat derajat derajat itu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tuh gunung yang lebih dahsyat lebih kuat daripada kamu nggak mampu menerimanya nggak mampu nggak ada saatnya nggak ada yang bisa menerima untuk bisa menerima zatnya Allah artinya tidak ada yang bisa saat itu. Walakin indur ila jabal fa inistaqarra makanahu fa sawfa tarani. Maka ketika Allah bertajalli kepada itu gunung, pecah, hancur, lebur itu gunung dan Nabi Musa pingsan. Lah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mampu ke derajat yang sangat tinggi itu, maka Nabi Musa Gambarannya begini, kalau nggak ngelihat secara langsung zatnya Allah, ngelihat yang pernah melihat zat Allah. Nabi Musa ngambil kesempatan, aku ini dulu pingin seperti Muhammad ini bisa diizinkan bertemu dengan Allah, tapi nggak dapat izin. Sedangkan Muhammad mendapatkan izin, lah kalau nggak langsung bertemu, bertemu dengan yang pernah bertemu walaupun nggak dapat langsung ya second nggak apa-apa lah kan begitu Hah, disinilah Nabi Musa menyaksikan seorang nabi menyaksikan bagaimana perubahan Rasulullah ketika sebelum bertemu dengan Allah bertemu dengan Nabi Musa dulu kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim para ambia sebelum bertemu dengan mereka Allah bertemu dengan mereka kemudian turun setelah bertemu dengan Allah terjadi perubahan yang luar biasa pada Rasulullah itu disaksikan oleh Nabi Musa dan disitulah Nabi Musa alaihi salam tidak menyanyiakan dia mengadakan dialog Muhammad kamu dapatkan apa dari Allah 50 waktu untuk umat umatku eh umatku ini lebih kuat loh daripada umatmu nggak mampu melaksanakan kewajiban yang lebih ringan daripada itu. Masa umatmu yang lebih lemah itu mampu? Cobalah kamu minta keringanan. Pumpung kamu ada di sini mendapatkan derajat wahai Muhammad. Coba kamu minta keringanan kembali lagi kepada Allah untuk umatmu supaya tidak terlalu berat melaksanakan kewajiban ini. Paham nih ya? Sebenarnya Nabi Musa ingin melama-lamakan. Kenapa? Supaya dapat cipratan berkahnya Nabi Muhammad yang sudah bertemu dengan Allah cahaya yang cemerlang yang didapatkan Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala begitu Nabi juga begitu wah iya ya benar umatku biar tidak berat Nabi ketika diingatkan umatnya otomatis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sayang kepada umatnya iya dah minta keringanan dan lagi dan mumpung masih diizinkan nasi bertemu dengan Allah belum ditutup izinnya untuk bertemu lagi dengan datnya Allah subhanahu wa ta'ala ambil kesempatan lagi Rasulullah diturunkan ada riwayat 10 ada diturunkan 5 waktu jadi 45 ketemu dengan Nabi Musa lagi melihat pertemuan yang kedua tambah hebat Rasulullah Nabi Musa menyaksikan itu wah hebat ini Dijak dialog lagi. Nabi Musa ingin juga mendapatkan cipratan itu semuanya. Nabi Muhammad dikasih anjuran dengan Nabi Musa. Oh iya ya, umatku timbul kasih sayang lagi kepada umatnya dan ngambil kesempatan lagi. Wah, bertemu lagi dengan Allah. Nikmatnya luar biasa. Kembali lagi. Terus demikian. Sebenarnya dua orang ini adalah bukan saling tawar menawar, bukan ngajari, tapi sama-sama ngambil kesempatan ini kesempatannya langsung bertemu dengan Allah ini kesempatannya ber, dengan orang yang bertemu dengan Allah Allah wasirru fi gauli Musa id yuraddiduhu liyajlian nuru fihi haithu yashhaduhu dan rahasia di balik ucapan Nabi Musa ketika mengulang-ulanginya kembali ya Muhammad minta keringanan karena itu dan ini itu sebenarnya agar nampak cahaya dalam diri Rasulullah ketika dia menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham nih ya baik yabdu sanahu ala wajhi rasuli faya lillahi husnu husnun jamalun kana yashhaduhu nampaklah cahaya atas wajah Rasulullah. Alangkah elok keindahan yang disaksikannya. Kenapa? Menyaksikan datnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukan karena Nabi Musa itu sok nasihat kepada Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu adalah orang yang bodoh harus disanasihati oleh Nabi Musa inilah seorang dua orang yang saling memberikan masukan dan yang menerima masukan begitu seharusnya walaupun Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Musa tapi bagaimana Nabi Muhammad dengan kerendahan hati menerima pendapat Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa lebih tua daripada Nabi Muhammad, tapi bagaimana Nabi Musa masih mengharapkan barokah Nabi Muhammad karena memang dia lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu lagi Isra dan Mi'raj ini menal iman. Jangan ragu lagi, keraguan itu adalah menunjukkan kebobrokan dan kerapuan daripada i, iman. Timbul pertanyaan yang lain. Nabi Ibrahim di antara doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min durriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, terimalah doaku ini. Dalam ayat yang lain, doa Nabi Isa alaihissalam. Eh, waj'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah menjadikan aku seorang yang diberkati barakan aina makuntu, dimanapun aku berada dan Allah memerintahkan aku melaksanakan sholat dan zakat semenjak aku masih hidup Hah? Nabi Yahya juga diterima doanya ketika qaimun eh, fil mihrab eh, eh, dalam keadaan sholat dalam keadaan sholat loh katanya sholat diwajibkan waktu Isra mi'rod padahal sebelumnya para nabi udah diwajibkan sholat ini apa-apaan nih berarti bohong dong kalau begitu hah begini Sholat yang diwajibkan ketika Nabi itu mi'raj adalah sholat lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. subuh. Sholat yang dilakukan oleh para ambiya sebelumnya, yang diwajibkan oleh para nabi sebelumnya, bahkan kepada Nabi Muhammad, itu bukan sholat lima waktu. Tapi sholat dua kali sehari sholat di pagi hari dan sholat ada di waktu terbenamnya matahari, atau setelah terbenamnya matahari. Hah? Karena itu sebagian ahli tafsir mengartikan fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Fasabbih ay fasalli maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari subuh dan sebelum terbenamnya matahari yaitu sebelum maghrib. Imam Ibn Kathir menerangkan bahwa yang dimaksud tasbih di sini adalah salat fasabbih fasal fasalli Adapun yang diperintahkan waktu Isra eh, waktu Mi'raj yaitu sholat lima waktu. Sholat lima waktu, lima waktu. Hah? Kenapa Nabi itu harus ke langit dulu? Kok tidak langsung aja ke Sidrotul Muntaha? Kok harus ke langit? Sebenarnya begini loh merupakan kehormatan bumi merupakan kehormatan bumi bumi ini menjadi tempat tinggalnya kekasih Allah Muhammad Rasulullah karena itu bumi ini masih berbangga daripada langit kenapa? yang menjadi tempatku adalah Muhammad Rasulullah Allah Maha Adil yang di langit juga kepingin dong ditempati walaupun sejenak oleh kekasih Allah maka Allah mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para malaikat di bumi ada di langit juga ada para malaikat yang ada di bumi bertemu dengan Rasulullah di langit gimana maka disitulah Allah mengisrakan Nabi Muhammad untuk menemui para malaikat Allah yang ada di langit. Alhasil, saudara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi yang penuh berkah, yang dicintai oleh Tuhannya Allah dan memerintahkan seluruh makhluk mencintainya. Yang nggak cinta sama Nabi itu kafir, ya munafik yang kafir juga Demikian juga iblis dan setan. Semenjak dia tadi itu beriman kepada Allah, pasti mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah kewajiban, Saudara. Karena itu adalah kuah kewajiban. Karena itu kejadian Isra dan Mi'raj ini juga sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mendeklarasikan bahwa Muhammad Rasulullah adalah pilihan Allah yang wajib diagungkan oleh seluruh para malaikat Allah, oleh seluruh para nabi, dan oleh seluruh para rasul. Dan juga oleh semua orang yang mengikuti mereka semuanya. Dideklarasikan, itu imam, pemimpin. Bukan hanya pemimpin umatnya, bahkan pemimpin para nabi dan rasul dan pemimpin para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Ketika Rasulullah sampai ada di Masjidil Aqsa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada di Masjidil Aqsa dan di situ Rasulullah sallallahu melaksanakan salat dengan para anbiya melaksanakan sholat dengan para ambiya lo itu kan malam hari bukan subuh katanya sholatnya sebelum terbit matahari dan juga sholat sebelum terbenam matahari itu kata ulama sholat tahiyatul masjid bersama para ambiya ah di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana telah disepakati oleh seluruh para nabi dan rasul bahkan malaikat untuk menjadi imam untuk menjadi im, imam. Akhirnya Nabi dinyatakan jadi imam. Wa qaddamat ka jami'ul ibiha biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hah? Ah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dalam untuk memahami ajaran agama Islam terlalu bertele-tele dulu. Terima ajaran agama ini dengan hati. Kemudian setelah itu marilah kita berpikir. Akal ini jadikan pengikuti hati kita. Di situ Allah akan memberikan ilmu kepada kita yang tidak kita dapatkan dari belajar sekalipun. Tetapi jika kita ini sok mendahulukan akal, kita menaruh hati kita di belakang akal kita, maka di situ nantinya kita akan tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan meninggalkan iman kita. Karena itu orang yang beriman itu hatinya di depan akalnya. Orang yang nggak beriman, akalnya di depan iman hatinya. Sehingga mereka akan siap meninggalkan imannya. Nih, tak kasih contoh. Kenapa? Para pejabat yang kaya itu korupsi. Kenapa? Para pejabat yang kaya itu korup, korupsi. Padahal dia sudah kaya, kok sih tetap korupsi? Karena dia tidak mendahulukan hatinya, tapi mendahulukan akalnya. Kalau dia mendahulukan hatinya, astagfirullahaladzim, ini bukan duit saya. Ini duit rakyat. Akalnya ngikuti hatinya, insya Allah jadi benar. Tapi karena hatinya di belakang akalnya, akalnya, wah ini yang asalnya saya cuma satu miliar, bisa langsung 100 miliar nih imannya ditinggalkan ngikuti akalnya yang penting saya tidak melanggar hukum sesuai dengan prosedural walaupun itu memang benar-benar hartanya rak, rakyat lah disinilah akhirnya iman ditinggalkan karena lebih mengedepankan akal pikirannya dia mudah-mudahan insya Allah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini akan bisa memberikan kepada kita keimanan yang semakin mantap, yang semakin sempurna kepada Allah dan Rasul. Dan semoga insya Allah kita mengetahui bagaimana nilai daripada sholat lima waktu sehingga harus diterima kewajiban itu oleh Rasulullah melalui Isra dan Mi'raj dan bagaimana sholat itu menjadi peranan penting bagi manusia sehingga Nabi menjadikan pelebur hatinya dan penghening matanya adalah lewat sholat mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dan seluruh keluarga kita sebagaimana dimohonkan oleh Nabi Ibrahim Rabbij'alni muqimas sholah wa min durriyati menjadi orang yang bisa mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya demikian juga keluarga kita dan turunan kita amin Allahumma amin amin Allahumma amin